Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd Kita lanjutkan Sebelum kita masuk ke pembahasan apa ada sedikit tambahan Yaitu bahwasanya boleh Mengatofkan eh, Sebagian na'at kepada na'at yang lain Dengan huruf-huruf atof seluruhnya Kecuali illa eh, Kecuali am dan hatta kecuali am dan hatta boleh kita mengatofkan satu isim isim yang lain ataupun kalimat ke kalimat yang lain dengan semua huruf atof kecuali am dan hatta <clears throat> mengatofkan naat ya ingat boleh mengatofkan sebagai naat kepada naat yang lain dengan semua huruf atof kecuali dengan am dan hatta ini bahasa naat kemudian apabila berkumpul beragam naat ada yang naat mufrad, ada yang naatnya naat yang berupa syibah jumlah, ada yang jumlah. Maka yang didahulukan mana dulu? Yang paling bagus adalah mendatangkan yang mufrad dulu. Naat mufrad yang hakiki. Kemudian setelah itu naat yang pertama ya saya ulangi apabila berkumpul di sana beragam naat ada naat mufrad, naat sarabi, ada naat apa lagi? Hakiki maka yang lebih bagus didahulukan yang naat mufrad dulu. Kemudian setelah itu naat hakiki, kemudian setelah itu naat majazi atau naat apa? sababi. Kemudian setelah itu Borof Setelah itu majrur. Setelah itu jumlah ismiyah. Setelah itu jumlah fi'liyah. Ya, contohnya hadza rajulun aqilun. Di sini akil nah apa untuknya? Mufrad ya kan? Hadza rajulun aqilun. Didahulukan mufrad dulu. Apabila berkumpul semua naat yang ada. Macam-macam naat kan? Mufrad bentuknya jumlah, hakiki, sababi. Maka kalau berkumpul semuanya yang lebih utama didahulukan naat yang mufrad dulu. Seperti hadza rajulun aqil yang pertama, mufrad. Fadilul ab. Naat apa ini? Fadilul ab. Fadilul ab naat sababiyah. Karimun akhuh. Karimun akhuh. Apa? Sababi nih. Karimun akhuh. Indi min Quraisyin. Indi. Dhorof min Quraisyin. Jarmajrur. Aba'uhum fudola. Jumlah ismiyah yakumul lail jumlah fi'liyah. Jadi yang pertama mufrad dulu, al-mufrad al-haqiqi seperti akil dalam contoh hadza rajulun aqilun. Kemudian setelah itu majazi. Hakikatan famajazannya hakiki dulu. Kemudian yang majazi. aqilun. Ya. Aqilun jadi akhir akhir juga maksudnya kan? hua kembali kembali hua, Rajulun aqilun hua, Kemudian fadilul ab. Ah ini. Fadilul ab. Apa ini? Yang merupakan asbabi kan macam yang pertama ya. Fadilul ab. Ab sebagai apa di sini? Mutafilai. Nah, sababi juga. Karimun akhuhu apa ini salabi juga ya maksudnya karena maknanya seperti itu sepertinya di sini dalam contoh yang dicontohkan oleh beliau Fadil Ab maksudnya yang hakiki kemudian e, Karimun aku Sababi kemudian Indi Zorof min Quraisy jar majrur abahum jumlah kumulail jumlah fi'liyah ismiyah fi'liyah Ya, di antara contoh dalam Al-Qur'an Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Rajulun di sini man'utnya. Yang pertama didahulukan nama apa? Na'at yang mufrad dulu, mukmin. Setelah itu apa? Jar majrur min ali fir'aun. Setelah itu jumlah yaktumu imanah. Ini yang bagus. Jadi dihafal urutannya mufrad, mufrad yang hakiki kemudian yang majaz mufrad yang hakiki ada mufrad yang majazi ya mufrad kemudian mufrad yang hakiki majazi sababi dhorof jar jurul jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah mufrad kemudian hakiki majazi atau sababi sama ya Zorof majrur jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Kemudian babul atof. Bab berikutnya bab na atof. Wal atfu naw'an. Atfu bayanin. Yang pertama atof bayan. Wa atfu Nasakin Dan atof nasak. Fa'atul bayani huwa tabi' al mushabah Linna'ti fi Tawbihi matbu'ihi in kana ma'rifatan nahu Allahu Abu Hafsin Umar. Atof ada dua macam, atof bayan dan atof nasak. Maka apa Bayan adalah tabi yang diserupakan dengan na'at. Diserupakan dengan na'at dalam hal fungsinya taudih matbu'i. Memperjelas matbu'nya. Apabila matbu'nya ma'rifah. Sebagaimana dalam na'at. Demikian kan? Na'at pada yang ma'rifah taudih fungsinya. Demikian pula apa Bayan pada yang ma'rifah fungsinya taudih sama. Hanya saja di sini hakikatnya berbeda in kana ma'rifah contoh Allah, aksama billahi Abu Hafsin Umar aksama billahi Abu Hafsin Umar bersumpah dengan nama Allah Abu Hafs kurang jelas Abu Hafs yang mana Umar oh, sudah jelas Abu Hafs kan di situ musyarak bisa jadi Abu Hafs yang ini atau punya itu ketika disebut Umar ya khusus sudah menjadi lebih jelas wa takhsisuhu in kana nakiratan dan fungsi dari atof eh, bayan adalah menghususkan matbu'nya apabila matbu'nya nakirah contoh ada khatamun hadidin bi rafa ini adalah cincin dari besi dengan rafa hadidun khatam ketika dibiarkan sampai di situ akan di situ musyarak bisa jadi cincin dari emas, dari besi, dari segala macam perak dan yang lainnya tapi dengan ditambahkan hadis situ hadis maksud terkhususkan Khatam yang mana wa yufariqu na'ta fi kauni fi kauni hijamidan ah tadi sisi persamaannya dari sisi faedah maknanya pada yang ma'rifah taudih pada yang nakirah taksis sekarang sisi perbedaannya apa itu antara apa bayan dengan na'at wa yufariqun na'at wa yufariqun na'ta fi kaunihi dan atau fayan berbeda dengan na'at fi kaunihi jamidan dari sisi dia apa fayan jamid kalau na'at kan apa mustaq kalaupun jamid ditakwil dengan mustaq ya mustaq seperti awsaf sifat-sifat isim fa'il isim maf'ul sifat musyabbaha sifat mubalaghah isim tafdhil ghairu awal di mustaq jamid dan tidak ditakwil dengan mustaq Ya, kalau naat kan dia mustaq ataupun yang ditakwil yang mustaq dari isim-isim jamid. Wa na'tu mustaq atau muawwal bi mustaq sedangkan naat mustaq ataupun yang ditakwil dengan mustaq. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyrah dan atau bayan mencocoki matbu'nya harus mengikuti matbu'nya dalam 4 dari 10 perkara. Fi wahid min aujil i'rabi salasa. Yang pertama satu dari sisi i'rab yang tiga. Satu dari sisi i'rab yang tiga. Ya. Wa fi wahid min at-tadzkir wa ta'nis. Kemudian satu dari muzakkar mu'anas lima. Dua dari lima. Wa fi wahid min at-ta'rif wa tankir. Satu dari ma'rifah dan nakirah tujuh dari tiga. Wa fi wahid min al-ifrad wa tasniya wal jam' sepuluh dari lima. Atau lima dari sepuluh. Wa fil wahid minal ifrad wa tasni wal jama' dan satu dari ifrad musana dan jamaknya. Itulah apa? Apa fayan ngikut kepada matbu'nya pada lima dari sepuluh perkara. Ngerti ya kalimat ini ya? Paham enggak Lima dari sepuluh perkara. Yang pertama sisi Arab. Sisi Arab ada berapa? Tiga kan? Diambil satu. Nggak mungkin kan terkumpul dalam Arab. Naat, misalkan rofa, nasab, jar. Masih diambil satu kan? Yang kedua, <clears throat> Dalam masalah mudzakkar muannas sudah lima tuh. Mana yang diambil? Ah, kalau mudzakkar muannas diambil dua dari lima, ya kan? Kemudian satu dari ma'rifah nakirah tujuh. Diambil satu tarif ataupun tankir tiga. Berapa nih? Tiga atau empat? Empat ya. Kemudian wafi wahid satu lagi diambil berarti lima dari mufrad, musana dan jamak diambil satu mufrad, musana ataupun jamak berarti lima dari sepuluh. Ya, paham ya? Ngerti nggak, Mat? Eh? Paham nggak? Cih. <laughs> Jadi naat ngikut apa bayan ngikut ngikut kepada matbuknya pada empat ya bukan lima afan empat dari sepuluh perkara empat dari sepuluh perkara satu dari tiga macam Arab apa macam Arabnya rofa nasab dan jar karena isim nggak ada jazm diambil satu tiga ini. Rafa misalkan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam masalah mutakar mu'anas sudah lima tuh. Dia ambil satu mutakar mu'anas, mutakar misalkan. Yang ketiga, tujuh berarti ini. Ta'arif dan tankir. Diambil satu. Ta'arif ya kan, sudah tiga. Ya kan? Kemudian dari masalah mufrad, musanna, jamak, sepuluh kan ini. Diambil satu, mufrad atau musanna atau jamak sudah empat dari sepuluh. Ngerti ya? Kemudian disebutkan di sini wa yasihu fi afil bayan an yu'rab kull fil ghalib. Umumnya apa bayan bisa di Arab dengan i'rabnya badal kul. Ya, umumnya bahwasanya apa bayan bisa dengan dua sisi i'rab. Yang pertama apa bayan, yang kedua dengan apa? Badalul kul. Nah itu kata Muslim rahimahullah taala. Dan al-ataf, ataf maknanya secara bahasa adalah arujur ila syai' ba'da al-insiraf anhu. Kembali kepada sesuatu setelah ditinggalkan. Itu ataf. Adapun maknanya secara istilah ada dua atafayan ya, tanpa huruf kemudian ataf nasak itu dengan huruf. Coba di Arab aksama Allah, aksama billahi Abu Hafsin Umar. Di sini contohkan Aksama billahi Abu Hafsin Umar. Contoh dari atau bayan pada yang ma'rifah yang fungsinya taubih aksama billahi Abu Hafsin Umar. Aksama fi'lun madin mabni ala fath billahi jar wa majrur. Al-ba harfu jar wa lafdul jalalah majrur bil ba wa alamatu jari kasruha. Ta'adduban wal jar wal majrur muta'alliq bi aksama. Abu fa'il marfu alamat rafi al waw niyaba 'an ad-dhamma li min al al khamsah. وهو مضاف وحفص مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسر آخره عمر عطف بيان لابي لابي حفص لأبو حفص والعطف يتبع المدفوع يتبع المعطوف في إعرابه تابعه في رفعه وعلامة رفعه ضمه في آخره Contoh yang khusus tadi ada khatamun hadid i'rabnya mudah ya. هذا ها لتنبيذ اسم مبني على سكون في محل رفع مبتدا خاتم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره حديد حديد ابا حديد عطف بيان لخاتم لخاتم والعطف يتم المعطوف عليه في إعرابه تابعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره Di sini disebutkan dalam contoh atof yang nakiroh atau bayanya nakiroh hadza khatamu hadidin birofa. Ini adalah khatamu hadidin birofa dengan rofa. Kenapa dikasih qaid birofa? Karena boleh pada contoh ini dengan nasob sebagai tamiz ya kan sudah lewat hadza khatamun hadidan juga boleh. Boleh pula dengan jar dengan idhofah, ya kan? Hada khatamu hadidin. Makanya di sini koi dengan dirafa. Hada khatamun hadidun ketika kan, maka hadis sebagai apa bayan gitu. <clears throat> Dan disebutkan di sini bahwasanya apa bayan ada sisi perbedaannya dengan naat. Ya. Ada juga sisi persamaannya. Dan perlu diketahui bahwasanya apa bayan boleh di i'rab dengan badal kul minal kul apa bayan apa bayan bisa di Arab dengan apa? badal kul dengan beberapa syarat ya. Ataupun atau bayan bisa di Arab seperti Arabnya badal kul ataupun di Arab dengan badal kul dari segala hisinya kecuali pada dua keadaan. Jadi apa bayan bisa di Arab dengan Arabnya apa? Kemudian di sini ulangi ya. Bahwasanya apa fayan bisa di Arab dengan badul kul dengan kul dalam semua keadaan kecuali pada dua keadaan. Yang pertama <tsk> apabila tabi' wajib disebutkan. Apabila wajib apa tabi'nya tabi' wajib disebutkan, tidak boleh dibuang. Contohnya Hindun Hindun Qawma Zaidun akhuha Hindun Qawma Zaidun akhuha Di sini jumlah Qawma Zaidun akhuha jumlah fi'liyah khabar ada apa? Dari Hindun. Hindun Qawma Zaidun akhuha Di sini kalau seandainya dibuang akhuha. Iya, kira-kira kalamnya nyambung nggak? Hindun koma Zaidun. Eh? Hindun koma Zaidun akhuha. Sana dibuang akhuha. Rusak nggak kalamnya? Hindun koma Zaidun. Rusak nggak? Kenapa rusak? Eh? Karena nggak ada apa? Nggak ada apanya? Nggak ada robitnya kan? Yang namanya jumlah, kalau dia jatuh sebagai khobar harus ada apa? robitnya agar tidak menjadi jumlah asing. Kalau Hindun koma Zaidun, ini asing jumlah koma Zaidun. Hindun bangun Zaid, apa kaitannya? Ya, tapi kalau ditambahkan akuha Hindun, ya, bangun Zaid saudaranya. Harus sempurna. Ya. Karena ada robit pada aku. Ya. Dan dia akuha itu tabi' bagi apa? Bagaimana? akhuha. Tadi bagi Z ya kan? Betul nggak? Hindun koma Zaidun, Zaidun akhuha. Itu kan tadi bagi akhuha. sana dibuang akhuha, kalamnya rusak. Ya. Ah, ketika ini maka wajib untuk dia akhuha di Irob sebagai atof bayan. Di Irob sebagai apa? Atau bayan. Tidak boleh di Irob sebagai badal. Kenapa? Karena badal itu pada niatan mengulang amil. Ya, kalau badal berarti niatannya seperti ini. Hindun koma Zaidun koma ahuha gitu. Hindun koma Zaidun koma ahuha kan kalimatnya dua jadi Hindun koma Zaidun koma huha Nggak bisa karena badal itu fi takror al amil pada niatan mengulang amil. insya Allah lah kita baca pada kesempatan berikutnya. Bismillah kalau masih belum jelas tentang di mana saja tempat-tempat di mana tidak boleh di situ fayan di Eropa dengan badal kul dan di mana saja fayan bisa di Eropa dengan badal kul. Ya, cukup. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.